Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada semua teman-teman hadirin hadirat di majlis kita, majlis Al-Quran dan kepada Ustaz Faizal dan Ustadz Hasan. Eh, terima kasih yang ringkasnya majlis yang lalu, minggu yang lalu, uh, Ustaz Faizal sudah menjelaskannya. Uh, tetapi surat Al-Balad sudah selesai. Uh, dan kita uh, mau masuk di surat al syamsi uh, malam ini dan minggu depan kita akan membahas insyaallah tentang surat Asy-Syamsi insyaallah dan Eh, kemudian selepasnya insya Allah kita masuk di program dan jadwal khusus bulan suci Ramadan. Dan kalau insya Allah kesempatan lagi kita eh, akan menjelaskan rencananya bulan suci Ramadan. Bagaimana rencana khusus apa eh, bulan suci Ramadan setiap hari seperti apa tahun yang lalu, bulan Ramadan yang lalu, kita akan insya Allah uh, eh, meletakkan qiraatul Quran yang dulu. Berarti aslinya majlis kita qiraatul Quran dan tilawatul Quran. Dan seterusnya insya Allah kita akan membahas tentang beberapa Eh, tema misalnya insya Allah tafsir pendek eh, untuk sebahagian ayat dan sebahagian apa masalah-masalah ulumul Quran insyaallah kita akan membahas insyaallah tentang uh, tapi waktunya insyaallah uh, bagaimana insyaallah nanti kita uh, akan menjelaskan tentang waktunya dan Eh, saya eh, komunikasi sama, sama Ustadz Hasan Askeri. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang waktunya insya Allah. Semua hadirin hadirat insya Allah diberi taufik Allah subhanahu wa ta'ala untuk uh, kita menghargai waktu-waktu yang mulia di bulan suci Ramadan. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم uh, betapa baik kita uh, akan uh, kita menghadiahkan pahala majlis kita kita menyampaikan pahala majlis kita kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama bapak ibunya eh, Aminah dan Abdullah dan kakek neneknya Rasulullah Abdul Muttalib dan semua kakeknya insyaallah kita eh, insyaallah hadiah kita hadiah Qur'aniyah kita eh, Rasulullah sama kerabat-kerabatnya insyaallah sama bapak ibunya Surat Asy-Syamsi, saya eh, mau menjelaskan beberapa hal tentang surat Asy-Syamsi, kemudian insya Allah masuk di surat Asy-Syamsi. Termasuk 91 ayat, eh, afan, surat ke-91 Al-Quranil Karim dan termasuk 15 ayat dan surat Al-Makkiyah. Kita sudah menjelaskan Makkiyah itu berarti maksudnya sebelum hijrah Rasulullah ke kota Madinah sudah diturunkan atas Rasulullah. Tentang fadilah surat Asy-Syamsi ada sebahagian riwayat. Surat Asy-Syamsi mempunyai beberapa fadilah, beberapa berkah. Berkah itu misalnya uh, seperti sedekah kita. Sedekah kita, infak kita atas manusia, atas semua manusia. Ada di riwayat قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ هذه السورة Barang siapa yang membaca surat Asy-Syamsi فكأنما تصدق على من طلعت عليه الشمس والقمر Barang siapa yang membaca surat Asy-Syamsi sebenarnya orang itu seperti orang yang memberi sedekah. Kepada siapa? Ala man tala'at alaihi syams. Atas siapapun yang me, apa merasa apa cahaya matahari berarti matahari yang akan terbit waktu itu cahayanya akan sampai ke seluruh manusia barang siapa yang membaca surat asy-syams apa seperti orang yang memberi sedekah kepada siapapun yang melihat apa cahaya asy cahaya matahari Itulah berkahnya surat As-Samsi. Surat yang agung, surat yang sangat-sangat indah sekali. Uh, ada riwayat yang kedua, banyak riwayat, bukan satu, dua, tiga. Saya apa memilih beberapa riwayat tentang surat as syams Yang kedua, uh, menambah rizki kita di kehidupan duniawi. dan menambah taufik kita. Qala Sadiq alaihi salatu wassalam. Ada riwayat ini dari Imam Sadiq alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, Yustahabbu liman yakunu قليل الرزق والتوفيق ada mustahab untuk siapapun yang rizkinya kurang, rizkinya sedikit. توفیق نیاز سیدیکت کمودیان کثیر الخسران و الحسرات یعنی بن خسران یا خسران حسرت یا بن خسران یا مروک سن از یا سب مروکی دی اه، پکر جعن یا اورن ایتو بتفا بایک ایود منه فی قراعتها yusibu fiha ziyadatan wa taufiqan. Orang itu itu berarti itulah eh, kata ahlul bait. Cara ahlul bait bagaimana obat. Berarti eh, ahlul bait mau mengobati kekurangan itu di kehidupan kita yang orang itu betapa baik membaca surat apa الشمسه ayud mena berarti senantiasa membaca surat asy-syamsi kemudian yusibu fiha Allah subhanahu wa taala menyampaikan kepada hambanya ziyadatan wa taufiqan menambah apa rizki yang banyak dan taufiknya akan apa tambah di semua pekerjaannya taufik maksudnya apa taufik ada satu riwayat lain Saya mau membaca tentang taufiknya. Misalnya, saya, saya membaca apa dulu? Riwayat yang ketiga. Man kana kalila taufik Barang siapa yang taufiknya kurang. Taufiknya apa sedikit. fal yudmin qira'ataha. Berarti selalu membaca surat Asy-Syamsi. Kemudian Allah ainama tawajjah. Untuk seluruh pekerjaannya akan taufik. Akan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti taufik itu maknanya apa? Taufik itu berarti orang itu setiap orang mempunyai tujuan khusus. Tujuannya dan pekerjaannya dan usahanya senantiasa berada di satu jalan. Itulah taufik itu. Berarti kalau seorang mau mendapatkan taufik. Untuk apa? Untuk ziarah arba'in. Ziarah Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Ada tujuannya apa? Tujuannya ziarat Abu Abdullah al-Husain. Perjalanan Arba'in. Itulah tujuannya orang tersebut. Orang Syiah itu. Taufik itu apa? Taufik itu orang itu berusaha untuk mendapatkan tujuan tersebut. Taufik itu maksudnya apa? Maksudnya Nah. Keinginan Allah subhanahu wa ta'ala sama keinginan kita. Itulah taufik. Berarti kita berusaha untuk apa berjalan menuju tujuan tersebut Ziarat al-arba'in, ziarat Imam Hussein. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga keinginannya apa, memberi kesuksesan kepada kita di tujuan tersebut. Itulah namanya taufik. Banyak orang yang berusaha untuk tujuannya, tujuan duniawi. Tapi tidak taufik di tujuan tersebut. Kenapa? Karena banyak kesulitan, kesusahan. Banyak masalah di antara mereka. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima tujuan itu walaupun kita menerima tujuan tersebut. Berarti apa tujuan kita melawan apa yang ada di keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namanya bukan taufik itu. Kata wa wafaqa, taufik itu aslinya kata wafaqa. Wafaqa maksudnya persamaan. Sama apa yang ada di pikiran kita sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memiliknya untuk kehidupan kita. Kalau sama, itulah namanya taufir. Berarti kita harus berusaha untuk tujuan-tujuan kita di dunia. Cukup. Uh, surat Asy-Syams kebanyakan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quranil Karim adalah di surat Asy-Syamsi. Berarti sebelas sumpah Allah subhanahu wa ta'ala di surat Asy-Syamsi. Untuk apa? InsyaAllah nanti kita akan membahas tentang maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala di sumpah-sumpahnya di surat Asy-Syamsi. Kita membaca surat Asy-Syamsi sampai ayat 10 insya Allah dan eh, selepasnya insya Allah nanti kita akan masuk minggu depan insya Allah eh, bahagian kedua di surat Asy-Syams insya Allah yang sangat-sangat indah surat Asy-Syams yang dikiraatkan oleh Ustadz Abdul Basit dan betapa baik kita membaca dan mendengar suara Ustadz Abdul Basit Muhammad Abdul Samad dari Mesir yang luar biasa itu tilawahnya yang luar biasa di Mesir.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 Sebelumnya saya membaca terjemahan dan masuk di tafsir surat As-Samsi ada beberapa masalah di sumpah. Kalau kita mau memahami kenapa seorang sumpah bersumpah. Kenapa? Sumpahnya untuk apa? Sumpahnya kita biasanya untuk satu masalah duniawi. Biasanya begini. Misalnya, contohnya, untuk membeli sesuatu, untuk menjual sesuatu, untuk apa-apa yang biasa di alam nyata, di antara kita, di keluarga. Biasanya kita sumpah Sumpah itu mungkin apa baik, mungkin di tempatnya asli. Misalnya apa? Contohnya di keadilan, di hadapan hakim. Kalau ada ketuduhan, kita sudah dituduhkan seorang, kita mengingkari masalah itu. Hakim mengatakan kalau Engkau hak dan benar katanya benar. Engkau harus bersumpah. Kita bersumpah. Untuk apa? Untuk mencegah dari pembalasan apa yang hakim mau memberi kepada kita. Berarti sumpah itu tempatnya asli di tempat keadilan. Di hadapan hakim. Itulah tempatnya asli. Tetapi hukumnya bagaimana di antara kita, di apa kehidupan duniawi kita, kalau seorang bersumpah. Sumpah itu mungkin sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa Arab sumpah itu namanya kasam itu atau yamin itu. Seorang bersumpah dengan nama Allah Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah. Aku bersumpah. Apa? Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seorang nazar. Kalau seorang sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah apa selanjutnya ada hukum syar'i. Berarti kalau seorang tidak uh, apa Eh, me, katanya apa? Tidak eh, menerima sumpah itu. Berarti eh, membatalkan sumpah itu. Nazar setiap hari ke misalnya untuk ziarah kuburan bapak ibunya. Misalnya setiap hari, hari Kamis. Tapi hmm, hari Kamis itu sudah terlupa atau tidak pergi ke perkuburan e, mereka berdua. Caranya apa? Itulah namanya di apa fikih kita hansul kasam atau hinsul kasam. Hinsul kasam, hansul kasam maksudnya apa? Hinsul kasam Maksudnya apa? Memecahkan sumpah itu. Memecahkan sumpah itu. Berarti mempunyai kafarah itu. Hansul kasam, hansul kasam, apa selanjutnya mempunyai apa kafar harus memberi kafarah untuk kasam itu untuk yamin itu dan sumpah itu kalau seorang sumpah bukan nazar sumpah di apa semua perkataan-perkataan duniawi itu itulah hukumnya makruh itu Allah Subhanahu wa taala di ayat 224 surat Al-Baqarah berfirman, "Wala taj'alullah urdatan liaymanikum." Jangan meletakkan nama Allah Subhanahu wa taala di antara kata-kata biasa di dunia. Berarti orang itu sumpah untuk penjualan pembelian satu masalah di pasar. Itulah makruh hukum itu. Bukan haram itu. Bukan hukum haram. Bukan. Tapi makruh itu. Tidak baik. Kenapa? Karena seorang yang bersumpah untuk apa pekerjaan yang biasa duniawi, pekerjaan yang ah, rendah, sebenarnya orang itu menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan nama agung Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Itulah hikmahnya dan filosofinya. Dan kalau seorang bersumpah dengan nama Ahlul Bait, bersumpah dengan nama Rasulullah, dengan nama Amirul Mukminin, walaupun orang itu harus apa? benar, harus perkataannya jujur, benar. Tidak bohong di sumpahnya. Tetapi kalau tidak apa melanjutkannya sumpah itu tidak meneruskannya sumpah itu tidak apa selepasnya hukum fikih. Berarti hukum fikih itu Hanful Qasam itu khusus nama Allah Subhanahu wa taala, bukan nama Ahlul Bait, bukan nama Quran, bukan nama bapa ibu kita yang seorang bersumpah dengan nama bapaknya, dengan nama anaknya, dengan nama ibunya, Berarti hukum fikih itu yang hantul kasam itu dan kafarah itu khusus nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan nama Ahlul Bait dan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup untuk masalah sumpah eh, di fikih kita banyak masalah dan eh, cukup. Eh, itulah ringkasnya, itulah singkatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها دمي matahari dan sinarnya cahayanya kata duha itu maksudnya apa kita mempunyai waktu khusus di pagi namanya duha. Wadduha, demi duha itu surat ad-duha. Kita akan membahas surat ad-duha itu maksudnya waktu khusus. Seperti siang, seperti malam. Duha itu. Tetapi maksud aslinya di sini apa? Nah, terjemahan aslinya adalah duha itu maksudnya waktu waktu yang matahari akan terbit dan menyebarkan cahayanya di antara apa makhluknya di atas makhluknya itulah kata aslinya wasyamsi duhaha demi matahari dan cahayanya wal qamari idza wasyamsi duha dua sumpah wasyamsi yang pertama, yang kedua waduhaha demi apa waktu yang akan terbit syams apa matahari itu kemudian cahayanya uh, memberi kepada semua makhluk waduhaha wal qamari idza talaha sumpah ketika dan bulan bukan dan itulah terjemahan itu salah. Dan itu maksudnya demi demi apa? Demi bulan. Seperti demi matahari, demi bulan. Ida salah Waktu kapan? Waktu bila? Apabila apa? menggiring ini Menggiringinya. Itulah terjemahan talaha. Talaha kata salah hala yatnu. Kita mempunyai tilawatul Quran. Kita mempunyai qiraatul Quran. Apakah maknanya sama atau perbezaannya apa? Berbeza maknanya. Qiraatul Quran. Maksudnya kita mengumpulkan mengumpulkan apa? Huruf-huruf satu ayat, kemudian satu kata, kemudian beberapa kata, Kemudian apa maksudnya, tujuan aslinya kita membaca satu ayat. Itulah namanya qiraatul Quran. Berarti kum, kumpulan, kumpulan huruf-huruf Al-Quran kemudian jadi satu ayat Al-Quran. Itulah namanya qiraatul Quran. Iza qara'tal Quran pada waktu yang engkau membaca Al-Quran Maksudnya huruf-huruf Al-Quran senantiasa berkumpul di satu ayat yang kita membacanya. Tetapi kata tilawatul Quran maksudnya kata talayatlu it, it, terjemahan itu mengiringinya. Tapi ma, ma, apa maksudnya asli talayatlu satu hal selepas satu hal lain. Satu sesuatu selepas satu sesuatu lain. Misalnya ketika selesai Syamsu dan matahari, selepasnya ada apa bulan. Akan datang bulan. Berarti yatslu bulan matahari. Bulan itu mengikuti apa matahari itu. Selepas matahari akan datang. Itulah kata tilawah. Kita membaca satu ayat, selepasnya satu ayat lagi, satu ayat lagi. Kemudian itulah namanya tilawatul Quran. Ada perbezaan. Dan di, atas, di antara para mufassir ada perbezaan lain e, mengatakan e, qiraatul Quran lahir al-Quran. Tetapi tilawatul Quran itu maknanya lebih dalam. Kita membaca Al-Quran dan memerhatikan eh, apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memahaminya, terjemahannya, ayat-ayatnya. Berarti itulah maknanya lebih dalam. Karena itu di sebahagian ayat Al-Qur'an se eh, hmm. sepertinya surat hmm. Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala hmm. Eh, mau uh, hmm. apa hmm. kepada kita tentang hmm. hak tilawatul Quran. Hak tilawatul Quran. Kita harus apa hak utilawatil Quran harus terjaga di antara kita. Oke. Okay. Uh, eh, wasyamsi waduhaha demi matahari dan demi uh, cahayanya, sinarnya matahari itu. Wal qamari idza talaha demi bulan pada waktu yang apa mengikuti matahari talah di ya, sebahagian kata mufassir misalnya Allama Tabatabai alaihi rahmah sudah menjelaskan di tafsir Al-Mizan ayat ini wal qamari idza talaha isyarat mengisyaratkan tentang satu hakikat. Hakikat itu adalah syamsi itu dan matahari itu cahayanya asli. Dan bulan itu cahayanya bukan asli. Mm. Berarti cahaya bulan dari apa? Dari matahari. Berarti ayat ini wal qamar idza talaha bulan pada waktu yang mengikuti matahari berarti mendapatkan cahaya mendapatkan cahaya dari matahari satu isyarat dan itulah salah satu apa eh, kemungkinan yang kedua Mungkin maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala selepasnya matahari adalah bulan. Kalau begini, maksudnya begini, eh, beberapa hari sahaja ada peristiwa ini. Ini peristiwa ini beberapa hari saja. Maksudnya hari 14 bulan. 14 bulan yang bulan pada waktu itu bentuknya lengkap di ilmu itu, ilmu bintang, dia uh, sudah uh, jelaskan begini bahwa pada waktu itu ketika selesai waktunya matahari bulan akan masuk di langit. Wal qamari idza talaha. Berarti waktu khusus untuk uh, ayat ini di Eh, tafsir kedua. Yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Wan nahari jallaha. Demi siang apabila uh, melahirkannya atau menampakkannya. Maksudnya melahirkan apa? Melahirkan apa? Berarti kata benda, kata ganti di sini rujuk kepada apa? Ada perbezaan di antara mufassirin. Sebagian mereka mengatakan kata ganti itu rujuk dan kembali ke bumi. Wan nahar idza jallaha demi bumi pada waktu yang melahirkan apa? Bumi. Itulah pertama. Yang kedua, dunia itu. Yang kedua, dunia. Dunia itu wan nahar إذا jallaha demi siang demi siang saya apa salah demi siang wan nahar Demikian apa apabila jalla melahirkan dunia. Menjelaskan dunia. Menyinari dunia. Mungkin maksudnya. Kalau begini ada satu persoalan. Kalau begini apa bumi dan dunia itu tidak mempunyai sumber sebelumnya. Berarti kalau kita mau memakai kata ganti harus merujuk kepada satu kata sebelumnya. Sebelumnya, sebelumnya kita tidak membahas tentang bumi, tentang dunia. Itulah kata karina itu. Menurut para mufassir yang mengatakan tafsir itu lebih utama, mengatakan itulah karina itu. Berarti keadaan-keadaan yang kita membaca itu, keadaan itu di ayat-ayat sebelumnya maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dari Kata ganti ini adalah bumi atau, atau dunia. Dan sebahagian mufassir mengatakan rujuk apa kepada matahari. Wan nahar idza jallaha maksudnya melahirkan matahari, bukan melahirkan bumi, melahirkan dunia, bukan. Maksudnya yang ketiga melahirkan apa? Matahari. Wal laili yang sah Cepat-cepat saya membaca ayat itu. Walaili idha yaghshaha. Demi malam. Apabila menutupnya atau menutupinya. Yaghshaha itu maksudnya men apa memakai kata yaghsha itu atau menutupinya atau menyembunyinya Itulah maknanya-maknanya sah itu. Dan ayat selanjutnya wasamai wama banaha demi langit dan satu wujud yang membinanya atau membinakannya kata di sebagian tafsir wama banaha sudah diterjemahkan dengan pembinaannya. Berarti kata ma di sini ma masdariyah sudah diterjemahkan. Masdariyah itu maksudnya apa? Maksudnya ma banaha, maksudnya pembinaan wasamai wama banaha demi langit demi pembinaan apa langit itulah makna pertama tapi yang kedua makna kedua wama banaha itu kata mat maksudnya allazi maksudnya man man banaha allazi banaha itulah makna kedua demi langit dan demi apa wujud yang membuat langit itu, membangun langit itu, membina membina apa langit itu. Itulah makna kedua. Makna ini lebih baik. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan apa wamataha demi orang yang wujud yang uh, menghamparan menghamparnya misalnya atau uh, kata tahaha itu aslinya tahw itu aslinya kata aslinya taha itu dari tahw itu Kah itu maksudnya apa? Penyabaran atau perkembangan. Pengembangan. Berarti pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala memper apa eh, mem, mengembangkan mengembangkan apa memperluaskan tanah waktunya apa waktunya kapan waktunya seluruh bumi ada lautan, ada air. Satu titik, satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan tempat itu dari apa air, itulah apa titik pertama. Berarti di waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala apa mengeluarkan bumi dari air. مقصودني ايتو ايتو له نمانيا دي رواية رواية كتا نمانيا دحو الأرض والأرض أفا دي سورة دا أفا النازعات كتا سورة من بحث تنتان دحو الأرض dan ada beberapa amal di dahwul ardi dan titik pertama dan tempat pertama yang sudah keluar dari air itu adalah Ka'bah itu di riwayat-riwayat kita tempat asli, ah, pertama adalah Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua tanah dari air itu dengan titik pertama adalah Ka'bah. Mulai dari Ka'bah itu. Dan itulah namanya dahwul ardi. Wal ardi wa ma tahaha itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala memperluaskan tanah untuk apa? untuk kehidupan manusia. Untuk ketenangan manusia. Wa nafsin wa ma sawaha. Kata nafsi di sini maksudnya apa? Jiwa manusia atau badan manusia atau kedua-duanya. Ada satu kemungkinan satu ihtimal itu nafsi itu ruh manusia. Ihtimal kedua badan manusia. Yang ketiga kedua-duanya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala apa bersumpah dengan manusia. Manusia batin dan manusia lahir. Wujud dan ruhnya. Badan dan ruhnya. Kedua-duanya ada di maksudnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala di wa nafsi wa nafsi wa ma sawaha. Wa ma sawaha berarti siapapun yang mengaturkan wujudnya manusia, wujud manusia itu. Sudah tersusun Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti anggota-anggota tubuh kita teratur. Semuanya teratur. Semuanya di tempat aslinya. Kalau mata kita ada di apa kaki. Kalau tangan kita berada di misalnya tempat eh, yang misalnya di atas kepala kita. Berarti kita tidak bisa eh, apa melakukan apa-apa di dunia. Semua anggota-anggota kita di tempat aslinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah, itulah apa? Karena itu kita memberi sifat bijaksana kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua anggota-anggota tubuh kita di tempatnya asli. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah adil. Allah Subhanahu wa taala adalah adil. Adil itu keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berarti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, meletakkan satu makhluknya di tempat aslinya. Itulah keadilan. Itulah keadilan. Wa nafsin wa ma sawwa. Sebagian mufassir mengatakan kata nafsin itu maksudnya Nabi Adam. Tetapi eh, itulah pandangan yang lemah as, eh, pandangan asli pandangan penting itu nafsin itu maksudnya semua manusia seluruh manusia dan mungkin maksudnya ruh mungkin maksudnya jisim ruh itu ada di eh, surat az-zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu yatawaffal anfus Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan nafsu manusia. Maksudnya ruh manusia. Di sini nafsu itu maksudnya ruh. Tetapi di uh, surat Al-Qasas ayat 33 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kata Nabi Musa qala rabbi inni qataltu minhum nafsan saya sudah membunuh satu nafsu maksudnya satu orang satu manusia maksudnya lahirnya bukan ruhnya بەراتی کردووە دووانە بۆ لێ کیتا اه، منبری معنى أنت كتنفس ونفس في آية الثبوت فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها مركا الله سبحانه وتعالى من إلهام كان كتا إلهام إيتو من بري بريتا Allah memberi beritanya kepada manusia tersebut. Kepada apa? Orang tersebut. Kefasikan dan ketakwaannya, fujuraha, kedurhakaan, kekotoran itu. Dan takwa itu. Ketakwaan itu. Berarti dua jalan. Dua jalan baik dan buruk. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada ma jiwa manusia, kepada manusia dua jalan itu. Jalan ini benar, jalan itu buruk. Kedua-duanya ada di hadapan manusia. Manusia harus memilih jalan baik dan atau jalan buruk. Kita sudah menjelaskannya ayat ini di surat Al-Baladi. Wahadainahun najedain. Najedan itu maksudnya apa? Jalan baik atau jalan buruk. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita jalan buruk? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk kita jalan baik dan jalan buruk. Allah subhanahu wa ta'ala menghargai pikiran manusia, akan manusia yang apa yang terpilih manusia tersebut. Itulah berharga di sisi Allah subhanahu Untuk apa? Kalau seorang masuk di surga, orang itu layak untuk surga. Kalau seorang diberi balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu layak untuk azab Tuhan. Kenapa? Karena orang itu dengan akalnya, dengan pikirannya memilih jalan buruk atau jalan baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah di apa bahasa Arab. Dan di antara para filsuf itu namanya husn wa qubh akli. Kalau kita mau mencari husnul qubh di apa e, mengenai akal kita. Bagaimana itu? Apakah maksudnya begini? Apakah manusia boleh memahami masalah itu, hal itu baik atau buruk? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Boleh. Kalau begitu, kita selanjutnya masuk di surga atau neraka jahanam. Berarti fitrah yang ada di dalam kita, di hati kita, fitrah itu. Fitrah itu dari awalnya bersih. Tapi pelan-pelan jadi apa kotor. Jadi hitam fitrah kita. Fitrah itu Akhirnya mungkin menyesal orang itu dari maksiatnya. Menyesal. Itulah namanya fitrah. Fitrah itu di semua peristiwa-peristiwa dunia memperhatikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya fitrah itu. Fitrah itu di antara semua manusia. Dalam semua manusia. Fitrah itu memahami apa pekerjaan itu pekerjaan baik atau pekerjaan buruk memahami masalah seorang misalnya seorang memukul seorang yatim. Oh, itulah pekerjaan buruk. Seorang memberi sedekah kepada orang miskin. Itulah baik. Berarti semua manusia walaupun orang itu kafir, musyrik. Memahami masalah kebaikan dan keburukan itu. Itulah namanya husnul qob Di apa akal-akal manusia. Kenapa persoalan asli kita? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala sebelas kali bersumpah di surat apa? asyamsi? Kenapa? Untuk dua kalimat ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasah. Sesungguhnya beruntunglah beruntunglah orang yang apa menyucikan atau mensucikan jiwanya. Siapapun yang membersihkan jiwanya orang itu akan beruntung. Akan memang. Akan sukses. Qad aflah. Wakat khoba. Dan sesungguhnya merugilah orang yang apa mengotornya, mengotorinya. Siapapun yang membunuh fitrahnya, mengotorinya fitrahnya, orang itu akan menyesal, akan merugi di dunia dan akhirat. قد افلح من zakah, و قد man من دساها tiga hal penting di surat Asyamsi. Yang pertama, siapa yang bersumpah untuk kita? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala berdiri di hadapan kita dan 13 apa, satu apa 11 kali bersumpah atas kita. Berarti masalah itu masalah agung, masalah penting. Yang kedua, berapa kali? 11 kali bersumpah. Yang ketiga, bersumpah tentang apa? Tentang makhluknya, tentang langit, tentang matahari, dengan nama bulan, dengan nama manusia, semua manusia. Berarti semua makhluk nia yang penting di alam niata Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk apa? Itulah masalah keempat. Untuk akibat manusia. Wahai manusia, kalau engkau memahami kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Berakal. Kalau engkau apa mengerti maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, engkau beruntung. Engkau memai. Itulah kata pertama. kata kedua. Berarti kata kedua itu lawan melawan apa? Kata pertama Allah Subhanahu Barang siapa yang tidak taat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu senantiasa maksiat akan merugi dunia dan akhirat. Itulah dua kata Allah Subhanahu wa taala. Uh, kata Aflaha itu dari falah. Falah itu keuntungan. Falah itu. Kata zakaha maksudnya apa? Maksudnya zakah Zakat dari zakat. Zakat kita sudah menjelaskan. Kata zakat itu maksudnya di antara kita sedekah itu. Tetapi kenapa eh, Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata zakat untuk sedekah? Karena zakat itu zakat itu kebersihan. Kebersihan apa? Lahirnya kebersihan harta kita. Berarti seorang yang memberi sedekah membersihkan apa? hartanya di dunia. Kenapa? Karena zakat itu dan sedekah itu hak orang-orang miskin yang sudah tercampur dengan harta kita di dunia. Kita harus mengeluarkan hak mereka dari hak kita. Harus memisahkan hak mereka. Itulah hak konas itu. Berarti kalau kita memberi hak konas itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim dan orang-orang yang layak untuk hak itu, sebenarnya kita apa membersihkan dan menyucikan harta kita. Itulah namanya zakat. Tetapi kalau kita memperhatikan makna yang lebih dalam itu, sebenarnya orang yang memberi, membayar zakatnya, membersihkan jiwanya. Berarti orang itu yang senantiasa memperhatikan harta dunia, orang itu sombong, orang itu yang eh, senantiasa mau melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperhatikan orang-orang yang apa membutuhkan sesuatu di dunia, orang-orang miskin, orang-orang yatim, orang itu sombong. Berarti dengan zakat itu, dengan sedekah itu orang itu mengeluarkan kesombongan dari jiwanya, dari ruhnya. Orang itu ruhnya sudah dibersihkan dengan zakat. Dibersihkan dengan humus itu. Qad aflaha man zakkaha. Waqad khaba man dassaha. Waqad khaba Kata dassa itu, waktu itu hampir selesai. Kata dassa itu, ah, eh, aslinya dassa. Dassa ya dusu. Dassa maksudnya mengkuburkan. Mengkuburkan memasuk dimasukkan dalam tanah. Itulah maknanya asli kata dasa dasayadusu. Memasukkan satu sesuatu dalam sesuatu lain. Itulah maknanya asli. Di surat an nahl di eh, apa Allah Subhanahu wa taala di ayat 59 Allah Subhanahu wa taala mau menceritakan keadaan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kalau seorang satu manusia diberi apa kabar gembira. Nah, ini kabar gembira. Oh, engkau Allah subhanahu wa ta'ala memberi bayi. Oh, bayi itu laki-laki atau perempuan. Kedua-duanya apa hadiah ilahi, hadiah Tuhan kepada kita. Tidak berbeza di antara kita, di antara umat Islam. Baik laki-laki atau perempuan, kedua-duanya, khususnya perempuan itu yang apa selepasnya ada taufik, ada rizki yang apa luas. Kita tidak apa memperhatikan Mungkin di pikiran kita laki-laki itu lebih utama, lebih baik dari perempuan. Tapi perempuan itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di rumah melihat Fatimah senantiasa cium mencium tangan Fatimah tangan Fatimah itu kenapa menghargai kedudukan putrinya, anak perempuan. Itulah tempatnya asli di agama Islam. Satu anak perempuan. Dan pada zaman jahiliyah itu kalau seorang, satu manusia diberi kabar itu yang bayinya adalah perempuan. Wa idha bushira أحدهم بالأنثى ظل وجهه وارنا وجحن يده تام وجحن يده تام ظل وجهه مسودا وهو كظيم سعى سعد مارا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به هذا سكسنيا در دي آيات إني yatawara, lari, sudah lari dari kaumnya orang tersebut yang bayinya perempuan lari keluar يتوارى من القوم من سوء ما بشر به نعوذ بالله نستجير بالله أن يمسكه على هون عفكا mengadanya men apa Eh, menjaganya, men, eh, mengambilnya bayi perempuan tersebut, berarti tidak membunuhnya. Sabar orang itu dengan kata-kata orang yang lain, dengan keduduhan-keduduhan orang yang lain yang senantiasa menghinakan orang tersebut. Oh, bayi itu bayi perempuan. Atau am yadussuhu suhu turab. Kata yadussu di sini ada. Yadusu maksudnya atau orang itu memilih jalan buruk. Jalan buruk apa itu? Memasukkan bayi perempuan itu dalam tanah. Am yadussuhu fitrab. Berarti kata yadusu ini di ayat tersebut adalah yadusu ini memasukkan dalam tanah. Naudzubillah. Apa yang terpilih orang itu? Ala sa'ama yahkumun. Mereka senantiasa. Itulah biasanya. Adat-adat mereka. Mereka biasanya memasukkan dalam membunuhkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan apa bertanya kepada mereka pada hari akhirat kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang jahil, orang-orang musyrik bi'ayyi bin qutilat. Bayi perempuan itu, perempuan-perempuan itu, dengan maksiat apa sudah terbunuh engkau. Itulah persoalan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka pada hari kiamat. Kata dasayadusu itu maksudnya begini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata dasa di sini? Karena orang yang maksiat senantiasa fitrahnya apa? Terbunuh manusia. Terbunuh orang tersebut. Orang yang apa? Me, membunuh fitrahnya, membunuh taatnya, membunuh takwanya, orang itu akan merugi. Waktu khoba man dasaha. Cukup sampai ayat ini cukup. Ada beberapa riwayat, saya membaca riwayat itu yang ta'wil untuk ayat-ayat pertama surat apa Asy-Syamsi. Uh, dari Imam Bakir, Imam Sajjad, Imam Sadiq alaihi, alaihi wassalam ada sebahagian riwayat yang di riwayat-riwayat itu adalah Asy-Syamsu Rasulullah. Asy-Syamsu Rasulullah. Dan سلانجوتنيا أدا والقمر إذا تلا مقصودنيا القمر إتو ذاك أمير المؤمنين يان تلا رسول الله يان من كتي أفا رسولنيا علمونيا دي رسول شهانيا دي رسول دي رسول الله برأتي دوا چون تحبي تن تفسير بي يعني لبیس دلم ایتو زمانی تعویل ایتو شمس ایتو ادله رسول الله دن قمر ایتو ادله امیر المؤمنین ادا ثلاثة رواية دي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليوم السبت مثلي فيكم چون تهني اكو دي انتر كاليان عدلا مثل الشمس چون ته متحري ومثل عليين مثل القمر Dan contohnya Amirul Mukminin adalah contoh bulan. Faiza ghabatis syamsu fahtadu bil qamar. Pada waktu yang akan terhapus syamsu, akan keluar syamsu itu matahari itu, kalian harus apa mendapatkan petunjuk dari kamar itu, dari Amirul Mukminin itu. Itulah riwayat dari Rasulullah والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها برأتي نهار ايتو دن ليل إتو سده تفسير كان دي رواية رواية أهل البيت نهار ايتو دغان أهل البيت إذا جلاها دغان كتا أهل البيت دغان بركتا عن أهل البيت حديث حديث أهل البيت إتو أبا من جلاس كان سموا جلان بيت جلان حق jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghshaha dengan apa? Dengan lail itu lail itu sudah ditafsirkan di riwayat-riwayat Ahlul Bait dengan Bani Umayyah itu. Dengan kata Bani Umayyah itu dan siapapun yang mengikuti kata Bani Umayyah itu mereka akan menyesatkan semua manusia. Berarti lail itu apa yang ada eh, sudah uh, tidak jelas semua jalan baik, jalan hak. Karena itu jalan buruk itu. Itulah sifatnya malam itu. Itulah tafsir apa yang takwil itu bukan tafsir. Ada satu riwayat Imam Sadiq alaihi salatu wassalam fi qaulillah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Beliau bersabda, qal Maksudnya fa'alhamah menilhamkan. Kata ilham itu, kata ilham maksudnya apa? Kata ilham itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi caranya. Cara peristiwa dunia dalam hati manusia. Itulah namanya ilham. Namanya ilham. Di cerita, di kisah Nabi Musa pada waktu yang sudah lahir, ibunya Nabi Musa sudah mengatakan kepada dirinya, oh hasilnya apa? Saya harus mengatakan kepada kaumku, bagaimana? Caranya bagaimana? Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada apa? Ibu Nabi Musa. Kata wahyu di sana sudah ditafsirkan di antara para mufasir maksudnya ilham. Maksudnya ilham bukan wahyu. Karena wahyu itu khusus para nabi. Para nabi. Salah satu kekhususan dan keutamaan para nabi adalah wahyu. Tetapi kalau kita mendengar satu orang yang diwahyukan Allah subhanahu maksudnya ilham itu yang Allah Subhanahu wa taala apa memasukkan keinginan dalam hati manusia tersebut itu. Terus qal fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha maksudnya itulah kata Imam Sadiq alaihi salam bayyana laha ma ta'ti wa ma apa tatru Allah men, subhanahu wa taala menjelaskan apa yang kita harus apa mm, taat, kita harus melakukannya, dan kita harus meninggalkannya dalam dunia. Dan kemudian fa'alhamaha, beliau bersabda, Arrafaha wa alhamaha. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan semua hal-hal tersebut. Semua perbuatan ah, perbuatan-perbuatan tersebut kepada manusia Thumma khayyaraha fakhtarat. Kemudian memberi bebasan, kebebasan kepada manusia. Manusia bebas di dunia. Manusia bisa memilih jalan baik atau jalan buruk. Di sebahagian riwayat juga sudah jelaskan maksudnya fujuraha wa taqwaha ma'rifatul haqqi wal batil apa yang apa itu hak apa yang batin. Cukup untuk uh, <laughs> waktu ini dan majlis ini insya Allah uh, eh, selanjutnya insya Allah minggu depan kita akan membahas dan kalau ada persoalan siap saya insya Allah menjawab dan membahas tentang persoalan-persoalan ikhwan dan akhwat Afan sudah terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas perkongsian ilmu ulumul tafsir surah Asy-Syams. Afwan Ustaz, ada satu soalan uh, dalam kelas tadi Al-Fadhil Ustaz ada sebut eh, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah 11 kali di dalam surah Asy-Syams. Boleh Ustaz ulang kembali kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah 11 kali di dalam surah Asy-Syams ini? Afwan Ustaz. Syukran. Di masalah sumpah Allah Subhanahu Wa Taala ada dua hal yang penting. Berarti dua hal ini sangat penting. Yang pertama adalah maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seorang sumpah, untuk apa? Maksudnya apa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebelas kali sumpah. Untuk apa? Kalau satu sumpah, kalau dua sumpah, mungkin maksudnya penting. Tapi yang hmm. lebih penting membutuhkan beberapa kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang dengan apa dengan apa-apa yang memilihnya untuk sumpah. Maksudnya apa? Maksudnya akibat hmm. manusia. Berarti satu-satunya hal yang penting untuk Tuhan akibat manusia. Akibat manusia yang memang di dunia, di ujian duniawi atau merugi. Kedua-duanya hmm. penting. Allah subhanahu wa ta'ala mau menyelamatkan manusia dari neraka jahanam. Itulah kegiatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebelas kali bersumpah untuk apa menyampaikan kepentingan kata-kata tersebut. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau maksudnya begini, apa inilah jawabannya. Tetapi mungkin maksudnya begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menambah misalnya sumpahnya. Kenapa 13? 15? Kenapa? Kenapa lebih kurang? 10 kali tidak bersumpah. Kalau begini, persoalan ini banyak. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala apa e, jumlahnya surat Al-Quran 114. Kenapa? Bukan 200, bukan 300, bukan Berarti persoalan kita harus menjawab sesuai apa-apa yang sudah apa diwahyukan Allah Subhanahu wa taala atas Rasulullah. Kenapa surat misalnya البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Berapa kali bersumpah di surat Al-Balad? La uqsimu satu, dua, tiga. Tiga kali bersumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengatakan manusia itu senantiasa ada uh, masalah di dunia, di kehidupannya. Banyak kesusahan di dunia wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Itulah hasilnya. Tapi hasilnya yang sangat-sangat penting di surat Asy-Syamsi adalah dua masalah, dua hakikat yang sangat-sangat penting untuk manusia. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebelas kali sumpah untuk menyampaikan tujuannya kepada kita. Itulah masalah yang pertama. Yang kedua, dengan sumpah-sumpah itu Allah subhanahu wa ta'ala mau mengagungkan makhluknya kepada kita. Mau menjelaskan keagungan makhluknya atas kita. Itulah masalah kedua. Misalnya, kalau seorang bersumpah dengan Al-Quran berarti Quran itu di sisi orang tersebut sangat agung. Orang itu percaya dengan Quran itu. Percaya. Itulah kepercayaan kita tentang. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan langit. Oh langit itu luar biasa. Allah subhanahu hmm. wa ta'ala kalau bersumpah dengan langit, dengan matahari, dengan bulan, pasti seben, apa sebenarnya masalah yang penting Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan kepada kita. Berarti masalah masalah itu masalah kedua dan berbeda dengan masalah pertama. Oke. Okay. Uh, syukran kasiran ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz. Uh, jika teman-teman lain ada soalan, boleh ajukan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal. uh, Afwan ada satu soalan. Ana uh, dari Puan Luna, dia bertanya, oh dia nak bertanya berkenaan dengan surah lain Ustaz. Berkenaan dengan surah Al-As. Uh, di mana Allah Subhanahu bersumpah kepada, dengan masa. Allah Subhanahu bersumpah dengan masa di dalam surah As soalannya adalah boleh Ustaz berikan penjelasan yang lebih sedikit tentang bersumpahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada masa dalam surah Al-As ni. Harap saya sampaikan soalan uh, apa yang dia, ya soalan apa yang di, telah yang diinginkan oleh uh, si pengaji soal. Lah. Harap saya sampaikan soalan okay. itu dengan okay. eh, terima kasih. Ha. Hmm. tentang persoalan itu. Persoalan itu tentang surat Al-Asri. Al-Asri kita eh, belum sampai, eh, belum tiba surat Al-Asri. InsyaAllah nanti kita akan membahas tentang insyaAllah eh, dan luas insyaAllah kita akan menjelaskan maknanya maksudnya surat Al-Asri. Asri itu maksudnya zaman. Kata asri itu di bahasa Arab adalah zaman itu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan zaman. Dengan kata zaman itu. Apakah zaman itu satu makhluk? Betul. Zaman itu juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua apa-apa yang apa di, di pikiran kita itulah apa makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makhluk Tuhan. Salah satu makhluknya adalah zaman yang senantiasa lewat-lewat. Dan di salah satu riwayat Allah subhanahu wa uh, riwayat itu yang uh, eh, dari mungkin dari Rasulullah saya sudah terlupa yang kita harus lihat awan awan itu cepat-cepat lewat kita harus apa menghargai zaman kita. ightanimul fursah atau furas. Fa innal fursah tamurru marrasah Kita harus menghargai semua uh, kesempatan kita. Semua kesempatan kita, semua zaman yang ada di antara kita, di umur-umur kita. Karena zaman itu akan lewat, akan cepat lewat. Cepat-cepat akan selesai. Kita harus menghargai ini. Itulah zaman. Tapi tafsirnya zaman wal asri demi zaman, demi asri. Maksudnya zaman kapan? Zaman bila maksudnya? Ada beberapa tafsir. Salah satunya adalah zaman itu adalah zaman kiamah. Aslinya wal asri. Innal insana lafi khus. Maksudnya asli. Yang tafsir aslinya adalah kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan akhirat, dengan kiamat itu. Salah satunya zaman itu, salah satu tafsirnya zaman kemunculan imam zaman. Akhir zaman itu yang akan muncul. Ada beberapa tafsir. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang zaman itu. Innal insana lafi khus dan ada manusia senantiasa dalam keadaan rugi di dunia dan akhirat. Itulah biasanya manusia, keadaan manusia. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang insya Allah surat Al-Asri insya Allah. Makasih banyak. Insya Allah kalau ada, kalau ada persoalan lagi, ki, insya Allah kita akan membahas di uh, grup WhatsApp issue. Insya Allah. Ah, syukran kasiran ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Uh, jadi insyaAllah jika selepas ini ada timbul soalan berkenaan dengan pelajaran ataupun apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz uh, pada kelas hari ini, teman-teman uh, boleh uh, kongsikan di ruang WhatsApp grup Ulumul Tafsir. InsyaAllah di sana juga Al-Fadhil Ustaz akan menjawab soalan tersebut. Jadi uh, kelas kita pada hari ini sampai di sini saja untuk hari ini. Alhamdulillah uh, al fadil Ustaz Hasan pun ada hadir bersama kita jadi kita menjemput beliau untuk membacakan doa penutup dan juga mungkin kalau ada maklumat ataupun aktiviti berkenaan dengan uh, kelas-kelas Darul Mustafa pada bulan Ramadan nanti yang ingin al fadil Ustaz Hasan ingin sampaikan boleh kongsikan bersama juga. Tafadhal Ustaz. Uh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh, segera juga kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Rabani dan semua sahabat-sahabat. InsyaAllah untuk kelas program bulan Ramadan, kita akan maklumkan, insyaAllah kita akan atur. Uh, kalau ada sahabat-sahabat yang ada cadangan permintaan, so boleh PM mana, kita akan meeting dalam grup dan untuk kita atur dengan baik. Lah. InsyaAllah. Sekarang kepada Ustaz al InsyaAllah jadi uh, Ustaz Rabani uh, boleh baca doa untuk kita Ustaz Rabani. Kita aminkan Ustaz Rabani. Silakan Ustaz, wujud antum insyaallah memberkai kita. Ya, silakan. Eh, apa Ustaz, insyaallah antum lebih layak saat bikin. <laughs> Jadi insyaallah uh, eh, afan uh, eh, pada semua. Jadi sebelum kita doa ada ramai juga sahabat-sahabat yang di mana atau pada dalam grup minta kita doakan. Alhamdulillah dia sebahagian telah berjaya contohnya Abang Amir uh, eh, juga telah anak beliau itu menjadi mengairan eh, sahabat begitu doakan sahabat yang ada yang oh, oh. kita lagi sakit eh, dan sahabat-sahabat yang lagi di kamen eh, beliau ada maklumkan yang sakit jadi insyaAllah kita baca ayat ini bilangan sahabat kita mudah-mudahan Allah beri syifa dan kesembuhan Siap kepada semua yang berpesan doa. Sama ada yang anak telah sebutkan nama ataupun tidak telah sebutkan nama. Dan juga sahabat-sahabat yang hadir. InsyaAllah moga-moga dengan keberkatan kewujudan eh, Ustaz Rabani dan sahabat-sahabat semua. Dengan amin yang kita aminkan. Allah angkat. Allah akan angkat doa kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا InsyaAllah kita baca doa Azum Al-Balak, pesanan para ulama kita, daripada Abi Behjad, daripada Al-Farhum, dari Hussein Al-Harsi, dan ulama-ulama kita doa yang sangat eh, berkesan, yang sangat kuat, eh, dia punya kesan yang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi azum al-balak, wa bariha al-khafa, wa ankashafa ghitaa وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدتي والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بهجهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب إن شاء الله جماعة saja كتاب berada يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة العجال العجال العجال يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ان شاء الله untuk ijabah doa dan untuk syifat kepada yang sakit dan juga untuk arwah para mukminin, para ulama, para aulia, para aimah, para maksumin dan syuhada.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 Uh, jadi kita ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Syekh Ali Rabbani di atas perkongsian ilmu ulumul tafsir pada malam ini. Begitu juga terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan masa untuk mengikuti kelas pengajian pada malam ini.